Ya Allah bimbing kami dengan ilmu yang manfaat. Lindungi kami dari niat yang salah. Lindungi kami dari ilmu yang salah. Lindungi kami dari amal yang salah. Rabbana atina min rohma, wahyilana Wahai min amrina rasyada. Taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim amin ya Allah ya rabbal alamin Hadirin asma Allah yang kita kaji kali ini insyaallah adalah asy-syafi Allah yang maha menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyembuhkan sakit ada sakit lahir ada sakit batin ada juga sakit ingatan karena tubuh ini terdiri dari tiga komponen ada lahiriah ada akal ada batin kita semua sakit terjadi dengan izin Allah <clears throat> Silau, Ya. Boleh merekam namun diperiksa dulu cahayanya ya. Ada sakit lahir, ada sakit akal, ada sakit hati atau batin. Kalau tidak punya akal, tidak ada hitungan. Kalau sakit lahir ya, bisa mengangkat derajat tapi kalau sakit kolbunya atau kolbun marid, celaka dunia akhirat. Ada yang badannya sehat, hatinya sakit. Inilah yang merusak. Ada yang badannya sakit, hatinya sehat. Tidak menderita. Ada yang badannya sakit, hatinya sakit. Ini paling sengsara yang bersyukur adalah badannya sehat, hatinya sehat. Ini yang disebut sehat wal afiat. Sehat yang bisa membuat taat. Banyak yang sehat tapi tidak bisa taat. Preman juga badannya sehat-sehat, keker-keker, tapi tidak bisa sholat. Bahkan sebaliknya, suka berbuat malak yang kurang baik kita sering berdoa dalam sholat Rabbi firli Warhamni Wajburni Warfa'ni Ampuni saya Warhamni Sayangi saya Warfa'ni Angkat derajat saya Kalau kita diangkat derajat Insya Allah kita sulit berbuat maksiat Karena jatuhnya derajat seseorang karena maksiat wajburni cukupi saya kalau kita dicukupi cukup tidak perlu kaya yang penting cukup orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup tapi orang yang cukup pasti cukup bukan kaya ada. wajburni kecukupan itu bukan hanya kecukupan finansial kecukupan ilmu kecukupan informasi kecukupan data sehingga kita bisa mengambil sikap yang bagus karena kekurangan data itu masalah benar? kita tidak bisa mengambil keputusan dengan baik tanpa kecukupan data kita tidak bisa bersikap adil kalau kekurangan bukti kalau bukti cukup, keputusan adil. Itu Warfa Warfa'ni, angkat derajat. Warzukni, kalau kita minta rizki, berikan saya rizki. Jangan kebayang gepokan uang hadirin. <clears throat> rizki itu seperti sekarang. Saudara bisa jalan ke masjid, cari ilmu. Ini tidak bisa diukur oleh uang. Benar? Diberi uang banyak belum tentu menenangkan karena keinginan bisa lebih banyak. Bisa tersiksa kita oleh uang yang Allah berikan. Diberi kedudukan tinggi belum tentu rezeki yang berkah. Karena kita bisa zolim dengan keputusan-keputusan kita. Selain juga bisa adil. Warzukni itu dimudahkan untuk ibadah rezeki. Dimudahkan dapat ilmu yang manfaat rezeki. Juga dicegah dari berbuat maksiat itu rezeki mau bikin dosa ketiduran seperti yang mau maling ayam ayamnya nggak ketangkap dia yang ketangkap itu untung bisa jadi tobat hadirin apa saudara pikir yang penjahat sukses itu untung itu rugi karena dia lancar kemaksiatan orang yang Allah suka itu kan dicegah dari berbuat dosa digagalkan dalam berbuat maksiat dimudahkan berbuat taat. Dia ingin maksiat, oleh Allah digagalkan. Itu beruntung tuh. Dia pengen, dia malas taat, oleh Allah dimudahkan. Nih seperti sebagian yang hadir ini belum tentu pengen datang ke sini. Ada yang perintah komandan ke sini, kepaksa ke sini. Misal ya, <clears throat> tidak boleh suudon ini Allah yang mengatur wahdini minta petunjuk semua urusan itu akan menjadi mudah berkah tergantung petunjuk ulangan susah pusing luar biasa tidak tahu jawaban lalu guru berkata begini B langsung beres urusan ya kan cari alamat geger kalong susah tapi ketika ada yang memberi petunjuk jadi mudah jadi susah itu karena tidak ada petunjuk kalau Allah memberikan petunjuk kepada kita, urusan beres. Wahdini, wa'afini. Nah, doa itu minta disembuhkan. Makanya sholat itu bagian dari obat hadirin. Wa'afini artinya minta diberikan kesembuhan yang bisa jadi taat. Karena ada yang sembuh jadi maksiat. Nah, kita ingin lebih daripada sekedar sehat, tapi sehat yang bisa taat. Ini mata kita sehat, tapi tidak setiap mata bisa menikmati Al-Quran. Ini mulut rata-rata sehat, ya, tapi tidak setiap mulut bisa berzikir, bisa berkata benar. Waliyakul khairon auliasmu. Banyak badan sehat, tapi belum tentu badan sehat ini suka menolong orang. Tidak sedikit yang sehatnya menyusahkan orang lain. Nah, Wa'afini itu sehat yang bisa membuat kita taat. Hebat bukan? Ada yang jawab ada Alhamdulillah. Saya tidak maksa ya. Karena setiap berharap itu bikin sakit hati. Tapi gimana gitu rasanya ya ditanya yang sederhana pada diam gitulah hadir. Wa'fu anni. Apa bedanya robik fili dengan wa'fu anni? Kalau robik fili dosa kita ditutup, ada tuh hanya ditutup tidak bisa dibuka siapa-siapa kalau kita banyak istighfar nggak bisa dibuka KPK nggak bisa buka kenapa karena ditutup oleh Allah nggak ada yang bisa buka tidak bisa dicungkil siapapun apa yang ditutup Allah nutup saja jadi tidak usah cemas ya yang cemas itu takut tidak ditutup oh gimana masa lalu saya oh, jelek tobat kalau Allah tutup, nah apa yang ditutup oleh Allah tidak boleh dibuka oleh kita. Kita kan sekarang dihargai orang karena Allah nutupin aib, dosa, kejelekan. Tidak usah ngaku ke orang, ke Allah saja. Kecuali kalau memang harus ngaku, ya, untuk keadilan. lah. <clears throat> Jadi yang banyak dosa, tidak usah ngaku ke calon istrinya, tobat aja, ya. Calon istri juga yang pernah tergelincir, nggak usah ngomong kalau nggak ditanya, tobat aja. Tidak usah menceritakan, mas saya itu dulu pacarnya banyak, ya. Nanti ditanya diapain aja, segala, nah, silakan. <clears throat> Apa yang Allah tutup, jangan dibuka, tobat. Nah, wafu ani itu beda lagi, itu dihapus. Seperti orang jalan di padang pasir, tapak kakinya itu ada tapak dihembus angin badai hilang tuh filenya hilang kalau kalau handphone tuh dienskripsi ya nggak ada datanya makanya doa Lailatul Qadar bagaimana Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuun, duhai Allah Engkaulah al-afu, maha pemaaf. Mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Artinya hapuskan semua jejak dosa dan aib. Masya Allah. Seperti pohon yang dicabut sampai sampai ke akar-akarnya. Al-afu. Makanya kalau pas doa di sholat tuh sing berisi ya. Jangan lebih firman namanya ya, wajib ya, wajib ya, wajib wajib wajib Jangan begitu. Kita juga minta ke orang nggak pernah kayak gitu. Saya minta makan, saya minta minum. Coba sekali-kali ibu-ibu minta ke suami minta, pamer duit enak yang beli kosmetik enak. Dijamin nggak diberi. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni Allahu Akbar. Enak hadirin. 17 kali kita dalam sholat. Ada lagi yang lebih paten doa Rasulullah SAW. <coughs> Di dalam kitab Sahihain ya, Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan untuk beberapa istrinya seraya mengusap dengan tangan kanannya. Jadi kalau ada yang sakit, diusap pakai tangan. Allahumma rabban nas. Duhai Tuhannya manusia. Ada ba'th. Berikan kesembuh. Hilangkanlah ya Allah penyakit. Wasfihi wa anta syafi. Sembuhkanlah ya Allah. Engkau lah yang maha penyembuh. Wa anta syafi. Engkau yang maha penyembuh. La shifa illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan, melainkan kesembuhan darimu. Jadi mutlak kita harus tahu bahwa kesembuhan itu hanya milik Allah. Mau sakit lahir, mau sakit kolbu, sakit hati, sakit batin. Gak ada yang bisa menyembuhkan. Selain Allah yang maha menyembuhkan. <clears throat> Sifaan la yugadiru sakoma Sifaan yang tidak kesembuhan, yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun penyakit, baik rasa sakitnya maupun penyakitnya. Jadi tuntaslah. Ini masalah kita hadirin. Kita tuh tidak menganggap Allah satu-satunya penyembuh. Kita menganggap obat, menganggap dokter, menganggap bekam, menganggap bahkan ada yang kedukut cari kesembuhan. Tidak ada. Karena sakit itu terjadi dengan izin Allah. Tidak ada yang membuat kita sakit kecuali izin Allah. Demam berdarah itu bukan karena nyamuk. Kita tidak boleh dendam ke siapa? Mbak Aides Ajepti. nggak usah ya punya anak ini kan keren Aides Ajepti ya. Itu teh nyamuk kadang Memang nyamuk betina ya kita tidak boleh dendam ke nyamuk. Karena nyamuk itu tidak punya salah. Nyamuk dengan kita tuh sama. Sama-sama tidak pesen. Kalau kita anak nyamuk, lagi terbang kita sekarang. Sama, nyamuk tidak pesen jadi nyamuk, kita tidak pesen jadi orang. Hanya nyamuk memang tugasnya, tugas nyamuk. Ada yang bagian Aedes aegypti, yang demam berdarah, dia hanya menggigit orang yang ditetapkan Allah harus sakit walaupun kita enggak tuh misalkan pakai apa tuh sekarang ada larutan nggak boleh nyebut merek autan ya pokoknya balur semua kalau dia bakal sakit pasti ada yang kelewat balur balur tang ujung hidung lewatnya enggak nyamuk udah tahu ya karena dikasih tahu Allah pasti hmm, cowok kesini sakit sakit izin Allah sembuh juga izin Allah la syifaan illa uka sampai dua kali ditebut, ditegaskan oleh Allah ya wa anta syafi engkau lah maha penyembuh tidak ada kesembuhan selain dari engkau maka yang pertama sekali harus kita yakini adalah bulat total bahwa sembuh itu hanya dari Allah. Sedangkan obat, dokter, atau berbagai cara pengobatan itu hanya jalan. Ketika Allah akan menyembuhkan dan ada jalan, maka kita ketemu jalannya. Macam-macam, obat yang sama belum tentu sembuh. Tapi obat yang sama ada yang sembuh, obat yang sama ada yang tidak sembuh padahal penyakitnya sama kenapa? karena bukan obat yang menyembuhkan dan Allah menyembuhkan luas sekali tidak setiap orang ketemu obat seperti biasa benar? ada daerah yang tidak ada obat Allah siapkan dedaunan jamu ada yang dengan totok kaki ada yang tidak ada obat dengan fatihah kalau Allah mau menyembuhkan Allah sembuhkan Makanya jangan putus harapan dari Allah karena Allah setiap memberikan penyakit juga Allah memberikan obatnya. likul lidain dawa Dalam setiap penyakit itu ada dawa, ada obatnya. Jadi obatnya terserah Allah ya. Tapi penting sekarang kalau sakit sadar bahwa sakit ini izin Allah. Surat Al-Hadid ayat Ma'asabah min musibatin Ya silakan tolong dibacakan supaya paham bahwa tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Al-Hadid ayat 22 dan At-Taghabun ayat 11. 11 ya, silakan dibaca. A'udzu ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri Semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz Sebelum kami mewujudkannya Sungguh yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barang siapa beriman kepada Allah niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita sakit itu karena Allah mau mengizinkan sakit, terserah Allah. Mau kirim apa saja, luka itu nggak bisa kita luka kecuali dengan izin Allah. Digigit kucing itu bukan maunya kucing, ngapain kucing ngegigit kita? Tapi karena Allah mau, kenapa dong kita dibuat sakit? Sangat boleh jadi karena dosa, ya. Wama ma min sayiatin famin nafsi keburukan apapun yang menimpa padamu karena dirimu sendiri mungkin kita pernah nyepak e, eh, cucunguk ya kecoa sepak nah, karena kecoa nggak bisa ngelawan didatangkanlah anjing eh serius hadirin semua binatang itu ciptaan Allah milik Allah tidak ada yang bisa bergerak tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sakit, kena bakteri, kena virus. Ini di ruangan ini virus banyak ini. Semuanya ngadep ke saya, ya kan? Saudara mengandung virus, kutu, ketombe, segala macam. Sebetulnya saya terancam oleh saudara. Tapi karena saya tahu pelindung saya adalah Allah Subhanahu wa taala, jadi ya tenang saja santri, semua santri hampir dapat dipastikan pernah latihan solo bivak di hutan sana. Gimana ngejaga santri seribu di hutan? Ya, susah. Ada ular, jengking belum lagi cacing. Ah, cacing nggak apa-apa. Hmm, kelabang, nyamuk, belum lagi pohon bisa ranting jatuh dari atas, belum lagi kedinginan. Kalau latihan di situ Lembang, kan dingin itu siapa yang bisa jaga <clears throat> jawab hadirin oh, belum lagi jin lagi ya kan di hutan itu banyak jin kalau kita tidak yakin Allah yang melindungi tegang itu ada saya setiap kali santri latihan pasti ikut tegang dari 500 satu kena musibah memang cuma sepersekian tapi bagi orang tua yang anaknya satu-satunya itu 100% makanya berlindung ke Allah itu kunci mau tidur baca fatihah al-ikhlas, al-falak, an-nas hidupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh itu salah satu bentengnya nyamuk Allah, dengan izin Allah udah tahu ular nah ini udah berdoa nih yang ini aja yang kurang doa begitu yang ini kan banyak tentara nih. Kalau latihan-latihan udah pakai banyak doa. Dan bukan jago yang menyelamatkan. Jago itu tidak menyelamatkan adil. Tidak ada jagoan, tidak ada yang ahli, tidak ada yang terampil. Itu adalah amal soleh saja jadi ahli itu. Kalau Allah mau kasih musibah, dapat. Semoga Allah menyayangi sahabat saya ini ya. Beliau, Ustadz ini, mengundang kemarin ke Pekanbaru Pekanbaru di Okura itu nama sebuah pesantren tafiz yang ada berkuda beliau penunggang kuda yang sudah handal sudah dapat bintang artinya sudah 40 km 80 km secara internasional endurance berkuda beliau ahli jumping tapi kalau Allah mau kasih ujian ternyata kudanya bertengkar kuda Arab dengan kuda Australia. Kuda Australia menang besar. Kuda Arab menang berani. Kalau kuda Arab berkelahi, tradisinya sampai mati itu. Karena tidak terlalu besar, tapi Masya Allah kuda Arab itu ya. Karena takut terjadi sesuatu, maka diselamatkan, ditarik tuh tali yang Australia ini. Ditarik, tidak mau kudanya, tarik lagi oleh. Akhirnya terbanglah, terbawa tali. Terbang menuju kuda. Kuda lihat, ini serangan dari belakang. Maka jurusnya sepak belakang. <laughs> patah tuh tulang. Ini patah, pembuluh apa? Matanya juga jadi berair terus. Tidak bisa terhalang, ya. Kan manis hadirin kaki kuda kuda toro toro bread itu ya kalau saudara tahu kakinya tuh gede sekali ada besar begini sini diatur oleh Allah nggak pecah matanya Pek, eh ya, itu luar biasa kaki kuda di sini pada masya Allah betul hadirin jadi tidak boleh kita merasa jago merasa hebat karena tidak bisa menghalangi kalau Allah mau beleduk beleduk Makanya kemarin ketika ikut endurance itu pun walaupun di sini sering berlatih gitu ya, tetap saja tidak ada yang bisa mencegah saya jatuh dari kuda selain hanya Allah. Makanya selama nggak bisa mau sejago apapun kita, itu santri yang diceritakan mahir berkuda tetap saja patah kakinya. Ya, dia sedang trekking rame-rame, kudanya nyundul kuda depan, kuda depan tersinggung, sepak ke belakang Kenanya tulang kering. Oh, tiga bulan berbaring. Tidak ada jago. Semua hanya bisa kalau Allah melindungi. Ya Alhamdulillah saya juga jatuh kemarin waktu berkoda. Tapi jatuh yang berkah. <laughs> Kenapa? Boleh saya cerita sedikit? Ini kan baru pertama kali 20 km berkuda tuh. Jauh 20 km hadirin Saudara lari 20 km apa? katanya. Untung saya naik kuda. Kenapa naik kuda capek? Saudara coba dua setengah jam naik kursi gini-ginian terus tuh. Pasti menderita. <laughs> Benar? Sok sambil duduk sekarang setengah jam pikiran Jangan ngetawain penderitaan saya. Berangkatlah berkuda yakin ini karena medannya berat naik turun ke hutan ke aspal dan belum pernah seperti itu Masya Allah hadirin capek capek sekali ya 10 km teh sudah ngalempre aja saya pikir ya Allah gimana perang di zaman Rasul 10 km teh satu jam hadirin berkuda pakai lari jalan yang capek saya kuda mas cengar cengir periksa kata pengawas ah kudanya bagus nilainya sehat sambil saya berbaring alhamdulillah <laughs> hadirin saya mikir gimana mau perang ya bawa tameng bawa pedang bawa tombak segitu beratnya saya turun dari kuda pas nggak goler. Mungkin kalau saya ikut perang, aduh punten musuh eh, nggak uh, kuat lah lain kali perangnya. Ada istirahat lah. Itu 10 kilo hadirin. Belum 20 kilo seperti apa? Aduh, masya Allah gitu ya. Saya juga cemas. Dua anak kan ikut. Aduh, sambil berkuda. Apalagi kalau medannya berat, tuh anak jatuh nggak ini pikiran tuh tidak bisa fokus. Nah kilometer ke-15 istirahat tuh kuda, kasih minum, di banjur. Tinggal sedikit lagi nih, di 5 kilometer lagi. Sudah panas. Ya inilah bahwa nggak boleh hati lepas dari Allah. Kalau lagi sepi mah, hadirin sibuk, zikir, ngobrol dengan kuda, ya sama siapa lagi. <clears throat> Kan bukan balapan rame-rame, kalau trekking bisa sendiri-sendiri ini ya saya cerita betapa nggak boleh berpaling dari Allah tuh ya sedang sisa tenaga yang terakhir saya lihat drone diterbangkan tuh di belakang tuh ada drone buat film wah di film nih ya nggak wah jadi rada gaya tidak ingat berlindung ke Allah kan kebayang kalau di film kan harus mengesankan lah gitu demi membahagiakan penonton <clears throat> Allah tahu hati sudah menceng lupa ke Allah ingat ke drone kakinya tiba-tiba lepas tuh dari injekan tuh. dan itu biasa gitu ya tinggal dicari lagi <laughs> besinya pegelnya pasang ini maka ketemu ketemu <laughs> menceng menceng ah jatuh dan drone itu memilem dengan dramatis hadirin <laughs> gitu. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Tapi ya Allah mengatur ya jatuhnya di tanah, tidak di batu karena ada batu, tidak di aspal dan jatuhnya juga slow motion. Kudanya dibuat berhenti. Ya, saya berterima kasih. Kalau kudanya nggak sayang, dia nginjek. Tapi kalau kuda sudah sayang, kan sebelah tuh udah naik satu setengah jam ya harus irisan naik. Ini tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah hadirin lalu sedang istirahat ada seorang ulama lagi Abah Abu Jibril datang begitu sudah mendekat ini takdir Allah ya hadirin dan saya mendengar bagaimana beliau menyikapinya kuda mendekat saya masih istirahat karena kuda yang saya tunggangin betina kuda beliau jantan ya begitulah ya saling tertarik tengah hutan tuh lihat ke, ke kuda menarik mungkin isa di luhur acelengkeun jadi jatuh lah kiai kata kiai teh aduh mau kenalannya begitulah deh padahal jatuh dari kuda ini terjadi dengan izin Allah tidak ada yang sakit hati ya karena semuanya juga tidak mungkin tanpa izin Allah jelas sendiri nah begitulah demikian pula kalau kita sakit berobat apapun makan obat nggak boleh kita merasa ini obat luar biasa ini obat bisa menyembuhkan udah salah tuh ya Allah engkau lah yang maha menyembuhkan wa anta syafila sifat illa sifat tidak ada yang menyembuhkan selain engkau bismillahirrahmanirrahim minum obat bagi-bagi rezeki dengan pabrik obat benar ke dokter wah itu dokter hebat baru juga daftar udah sembuh ah saudara takut bayar ya <laughs> Tidak boleh mengatakan dokter hebat, menyembuhkan luar biasa. Enggak. Alhamdulillah saya berarti dokter dan dokter itu jadi jalan dari Allah kesembuhan. Ada yang tidak ada dokter, Allah bisa menyembuhkan dengan apapun yang Allah mau. Nah hadirin sekalian adalah harus tahu sakit terjadi dengan izin Allah dan kalau kita sembuh sembuh juga dengan izin Allah seperti doa Nabi Ibrahim bagaimana? Idamari maritu fahuwa yashfin. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Surat uh, eh, ayat 80. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi jangan mengatakan, wah ini cuaca jelek nih. Cuaca bisa menyebabkan sakit. Tidak. Cuaca cuma jalan saja. Kalau cuaca jelek penyebab sakit, sakit semuanya ya oh enggak sebagian karena memang bukan cuaca Allah lah yang menjadikan izinnya kita sakit nah hadirin yang akan dibacakan sudah ini saya ingin membahas tentang sakit yang lebih bahaya itu adalah sakit kolbu ya kita sering fokus kepada sakit lahiriah padahal ada satu penyakit yang harus kita mintakan kesembuhannya adalah sakit kolbu. Betul Ustaz. Ada dua ayat surat Al-Isra ayat 82 dan surat An-Nahl ayat 69. Al-Isra ayat 82 82 surat ke berapa Al-Isra teh? Surat ke-17. Surat ke-17 ya. surat An-Nahl ayat 69. Surat An-Nahl surat ke-16 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك, ربك فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Alhamdulillah Allah ciptakan madu. Ayo saudara, madu itu sudah jelas. Allah yang menciptakan lebah, Allah menciptakan madu. Luar biasa madu itu ya. Enak, murah lagi dibanding obat-obatan yang lain orang Indonesia cocoknya dengan madu Indonesia madu Arab cocok dengan orang Arab karena sudah strukturnya begitu ayo pada minum madu sunahnya adalah menjelang tidur madu masukkan ke air hangat dikocekan ya dan diminum sambil menyebut nama Allah Sunah lainnya adalah habbatus syauda jintan hitam itu juga obat segala penyakit niatkan saja begitu apakah boleh kita syariat mencegah sakit syariatnya apa daya tahan tubuh meningkat supaya daya tahan tubuh meningkat olahraga ini juga menjadi syariat Allah melindungi kita dari penyakit atau ada olahragawan tetap sakit ya kan bagi kita syariat itu ibadah perkara udah udah sehat tiba-tiba dia makan pecel lele ketelan saja durinya tetap sakit ya ada yang otot kuat balung besi leher beton ketimpa barbel ya itu juga tetap kelenger semuanya juga dengan izin Allah tapi menjaga kesehatan tubuh menjaga makanan menjaga pola makan menjaga pola pikir itu jadi amal soleh hadirin olahragalah supaya jadi pahala apa olahraganya eh, berkuda maaf ya memanah ber berenang jalan kaki bela diri itu sunnah lima olahraga sunnah nabi itu satu adalah jalan kaki Rasulullah sangat banyak jalan Rasulullah SAW juga eh, pegulat akhirnya ahli bela diri itu sunnah tuh kita jago bela diri bukan untuk menghancurkan lawan tapi meng meng menggentarkan lawan. Jadi kalau kita ahli bela diri, ada penjahat, tinggal ambil batu, remukan, cik milih, mending kepala kamu yang hancur atau tobat, tobat. Tapi saya juga nggak bisa nggak remuk-remuk ada. Tapi sunnah tuh Rasulullah juga seorang pegulat tangguh, kemudian memanah, memanah itu lebih daripada sekedar tapi menjadi lebih sabar, lebih fokus, lebih bertarget. Berkuda itu usahakan teman-teman ya, itu bukan olahraga mahal. Di Darul Tauhid ini kita ada 35 kuda di sini. Paling murah lah sedunia belajar kuda di Darul Tauhid tuh. 150 ribu tuh berkuda, memanah, dan makan. Ada memang yang gratis tapi ya kudanya juga mungkin nggak enak ya Ya naik-naik tuh mayar sepak mana. Insya Allah kita akan punya kolam renang. Karena ternyata Ustadz Abu Jibril itu ketika ditanya Ustadz 61 tahun kok kuat? Karena saya seminggu tiga kali, empat kali, sekali berenang satu kilometer. Jadi usia 61 masih fit. Allah berikan daya tahan. Tapi ya tidak bisa menghalangi. Terbuktinya kudanya pacaran jatuh begitulah ya tetap uh, kita ikhtiar itu ibadah lalu kalau kita berobat jauhi yang haram ya ini ada obat dari babi ini nggak pilih yang bukan babi kan, kecuali sudah emergensi tidak ada jalan keluar darurat ya begitulah jangan kedukun, dukun dukun tuh hanya dua yang bisa didatangin satu dukun beranak yang sudah sertifikasi ya yang kedua dukun dukun urut ya selebihnya dukun lepus jangan nanti harus dimandiin ah udah pasti tip ya Allah yang menyembuhkan tidak usah dengan klinik-klinik yang aneh-aneh yang membuat kita kehilangan akidah Allah maha dekat Allah maha menyembuhkan dialah satu-satunya yang menyembuhkan diri kita kalau tidak ada obat banyak doa dan ada obat juga harus pakai doa ya Hafalkan doa-doa tadi nah sekarang yang jarang orang menyadari sakit yang paling berbahaya adalah penyakit kolbu kolbun marid contohnya yang paling berbahaya dari penyakit hati adalah musyrik inna syirka la zulmun azim apa itu syirik ini ada istilah yang baru yaitu Ini dari mana kameramen? Dari Asana Trans 7? Saya rada alergi lihat kamera hati-hati Kemarin juga jatuh dari kuda ya. Silakan minta izin atau ya. Ya diizinkan. Gimana nggak diizinkan sudah di sini katanya. Baik, kita lanjut. Ada yang harus benar-benar kita minta kepada Allah adalah penyakit hati. Apa penyakit yang bisa kita bahas tuh? Tengil, takabur, egois, norak, ria, emosional, eh, tengil, takabur, egois, norak, G-nya galak, emosional, I-nya iri dengki, L-nya licik, atau simuntaki, Penyakit ini saudara belum dengar ya? Shimuntaqi'u cidun. Ini shinya syirik, munnya munafik, shimuntaqi, taknya takabur, i dengki ya. Shimuntaqi'u ujub cidun cinta dunia ya. Hadirin nggak usah protes sesuka saya ya. ya. Apa nama penyakitnya? sekali lagi mu mujidun ya. asa enak ini ya, hadir satu aja yang sekarang dibahas yang harus minta mati-matian tolong ke Allah adalah syirik syirik itu menyekutukan Allah dengan sesuatu ada bahasa baru yaitu kemelekatan hati kalau hati sudah melekat dengan sesuatu kayak perangko tuh melekat dengan amplopnya itu kalau dilepas tuh robek nah kalau hati sudah melekat kepada sesuatu ini berbahaya karena yang berhak melekat di hati kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala selain Allah tidak boleh melekat dekat boleh melekat jangan nih mikrofon ini ini mikrofon penting saya senang ada mikrofon ini manfaat tapi saya tidak mau mikrofon ini melekat di tangan saya. Kalau melekat di tangan saya begini, saya susah apa-apa. Benar? Gak bisa salaman. Tidak bisa membelai anak. Tidak bisa makan, minum dengan benar. Tidak bisa nolong orang. Karena keburu melekat. Padahal yang saya pegang ini penting. Nah begitulah orang yang sudah melekat di hatinya sesuatu selain Allah, dia pasti tidak akan bisa berfungsi normal. Contoh, contoh, orang yang sangat cinta kepada jabatannya, sehingga melekat di hatinya jabatan, dia tidak akan bisa jadi pejabat yang baik. Karena dia takut sekali jabatannya hilang. Dia tidak normal. Bisa zolim dengan jabatannya bisa nggak bisa ngurus keluarganya karena jabatannya bisa jadi nyakitin orang jadi licik jadi tidak normal dan ketika mau mutasi dia merasa akan dimutilasi itu termasuk yang sangat cinta ke istri sangat cinta ke suami sangat cinta ke anak sangat cinta ke harta kalau sudah melekat di hati udah pasti nggak normal Seorang istri yang sangat cinta ke suami sehingga melekat itu suami di hatinya, takut sekali pisah, takut jauh segalanya demi suami, yakin istri seperti ini tidak akan bisa ngurus suaminya, tidak akan bisa ngurus anak-anaknya, tidak akan bisa ngurus keluarganya dengan normal, tidak akan bisa mengurus ibu bapanya, mertuanya. Kenapa? Karena keburu lengket hatinya dengan suaminya takut suaminya jauh, takut pisah dari suami, takut suaminya titik-titik lagi. Saudara tahu titik-titik lagi? Beli mobil lagi adalah hmm. takut suaminya nikah lagi, takut takut akibat takut dia jadi tidak nyaman, overprotective, curiga terus curiga terus, dengki ke siapapun. Kalau seorang istri hatinya sudah tidak nyaman dengan dirinya sendiri, maka orang-orang di sekitarnya tidak akan nyaman dan pedih kenapa pedih? karena Allah tidak suka sama yang melekat di hati hambanya selain dia makanya nah biasa ah mikrofonnya boleh sampai nih lepas saja uang gak usah melekat ya Ketika mau sedekah, nanti ya kemelekatan tuh akan terjadi pada waktu kotak infak lewat. Asal nah, aku keluarin aja. Selama ini aja kita pelit. Oleh Allah dicukupi. Benar? Kenapa ada pengajian lebih pelit? Betul? Jangan ragu-ragu. Masukin ke saku. Kalau oh, saya dihitung dulu. Kan sudah, sudah tahu ada berapa. Eh. Siapa yang kesini pakai sepatu bagus dan melekat di hatinya itu tidak tenang tuh sepatu di luar sepatu keinjek yang remuk hati hati lihat yang lebih bagus yang perihati es dunia man harta gelar pangkat jabatan kedudukan mau diambil pemiliknya biasa aja belajar ke tukang parkir lihat tuh di Darutohid itu banyak yang diparkir gak ngepek tuh lurus nggak jadi sombong ganti-ganti mobil nggak tak kabur diambil sampai habis nggak sakit hati kenapa nggak melekat di hati latih hadirin kalau ada yang melekat kuat sekarang minta ke Allah supaya dicabut ini penyakit doanya sudah tahu kan doa melepas kemelekatan Allahumma inni a'udzubika min an ushrika bika syai'an a'lamu wa astagfiruka lima la a'lam Ya Allah hamba berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau terhadap apa-apa yang hamba tahu misalkan istri, suami, anak, benda ya dan saya mohon ampun padamu dari apa-apa yang saya tidak tahu Jangan nempel dunia ini di hati ya. Sayang kepada keluarga boleh, tapi tidak boleh melekat di hati, stres nanti. Ini ada tentara jangan melekat ya. Bapak saya tentara, waktu bapak saya sudah pensiun dan tua, dulu badannya gagah seperti bapak-bapak <clears throat> atletis saya lihat fotonya waktu muda tapi ketika sudah tua bapak mengatakan begini AA ah, ah. nih lihat kalau sudah tua begini tinggal tulang kulit tidak ada otot semuanya memiliki Allah makin tua diambil semuanya kita harus rela karena semua cuma titipan ketika meninggal Benar-benar itu habis semuanya. Bahkan ketika kita meninggal, nama kita aja udah nggak disebut. Coba nanti misal saya meninggal, nggak ada tuh yang amanah mana? Enggak, jenazahnya di mana? Benar. Ketika kita meninggal, jangankan apa-apa nama kita aja udah lepas tuh dari kita. Sok siapa yang meninggal? Misalkan Pak Asep meninggal, aset mana aset enggak e, jenazahnya di mana almarhum di mana nama aja udah lepas dari kita harus siap ya jangan biarkan ada yang melekat di hati latih latih dilatih untuk sadar dan dilatih untuk siap untuk berpisah dengan apapun karena yang tidak boleh berpisah hanyalah Allah di hati kita sepakat hadirin sudah tahu tekniknya supaya tidak ada kemelekatan? Kan? Dicopot ya. Kalau dicopot robek pakai air. Airnya itu adalah air mata tobat. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Ampun. Saya amat mencintai dunia ini. Ampun ya Allah. Nah, air mata tobat itu akan membuat mengelupas tuh kedekatannya. Hadirin, melekatnya hati dengan sesuatu tidak akan membuat bahagia. Melekatnya hati dengan harta akan menyiksa kita. Melekatnya hati dengan benda akan nyiksa kita. Benda tuh kalau makin bagus, makin mahal, makin keren, makin nyiksa. Kesiksa pengen pamer, coba saudara punya jam tangan bagus. Dulu saya punya cincin yang agak bagus, kan jadi nggak bagus ceramahnya. Saudara apa kabar hadirin? Salah rehat semuanya. Apa kabar? punya yang mahal tuh, punya gelang mahal. Aja kamarana. Ah, boleh saya bertanya? ah, ah. Proporsional saja. Ada dan ada waktunya tiada. Ini kacamata nggak tahu berapa lama umurnya bersama saya. Kalau sudah ada waktunya rezeki buat tukang kacamata lainnya, keinjak, patah, bengkok, ketinggalan, ya. Dan biasa saja. Jangan terlalu cinta. Ada bapak-bapak beli sepatu baru. Pas naik bis kota, ketinggalan sebelah. Bisnya nggak bisa berhenti. Dicopot tuh sebelah lagi. nih lempar. Pak, kenapa bapak lempar? Ya kasihan yang nemu cuma sebelah ya dan saya juga ngapain pakai sebelah mendingan dia pakai dua-duanya beres betul jadi hina ada seorang ibu-ibu di Surabaya yang tingkat kemelekatan kepada dunianya sudah luar biasa saya dapat berita ini dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi beliau itu pak kalau ada yang suka kepada apa yang dimilikinya gak banyak bicara dibelikan, dikasihkan Sampai suatu saat ada tamu ke rumahnya. Rumahnya juga biasa. Beliau baru punya kursi itu bagus. Ibu, kursi teh ini bagus sekali. Ah, enak sekali kursi ini. Pulang, panggil tukang beca. Pak, bawain ke rumah ibu itu. Saya belum sampai ke tingkat itu. Ya, saudara nggak usah ngomong apa-apa sama saya ya. Aa, ah, ah sorbannya bagus iya iya alhamdulillah betul <laughs> saudara baru tahu ya gitu kalau ke ibu itu mau dikasihin tuh sampai suatu saat traktir anak-anak tuh ke punya uang nih anak-anak yatim diajak nggak nggak di nggak diukur nggak coba jalan-jalan nanti anak itu kan melihat sesuatu yang dia suka berhenti nyuruh ke tukangnya itu ambil ambil dan beliau tidak berat mengeluarkan uang. Karena beliau tahu uang ini adalah ladang amal. Bukan untuk dipegang, apalagi melekat. Tapi justru untuk beramal. Masya Allah. Enak dengarnya? <clears throat> enak dengarnya? Kebaikan itu mendengar saja enak. Melihat orang baik jauh lebih enak. Betul? Mendengar orang berbuat baik udah bikin enak hati ketemu dengan orang baik jauh lebih enak tahu apa yang paling enak kita yang jadi orang baik mendengar kebaikan kita sudah senang ketemu dengan orang baik kita senang apalagi dia berbuat baik ke kita makin senang ada yang lebih menyenangkan dari itu kita yang jadi orang baik Mau tahu ada yang lebih dahsyat lagi kesenangannya? Memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Itu kelezatan yang luar biasa dalam hidup. Kalau kita jadi orang baik dan tanpa pamrih. Terima kasih hadirin. Mudah-mudahan kita selalu mohon kesembuhan kepada Allah. La illa shifa'uk. Ada hadisnya? Ada silakan. Bismillahirrahmanirrahim dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang nasihat Nuh kepada anaknya? Mereka berkata, "Iya, beritahukanlah kepada kami." Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nuh menasihati anaknya, "Wahai anakku, Aku menasihati kamu dengan ucapan La ilaha illallah Karena sesungguhnya kalimat itu jika diletakkan dalam satu timbangan Lalu langit dan bumi ditempatkan pada timbangan yang lain Niscaya kalimat itu akan lebih berat Meskipun dibentuk dalam lingkaran yang kokoh maka kalimat itu akan memecahkan lingkaran itu sehingga ia sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan aku menasihatimu dengan ucapan subhanallahil azim wa bihamdihi alhamdulillah karena sesungguhnya ucapan ini adalah ibadahnya seluruh makhluk dan dengannya mereka diberi rizki dan aku melarang kamu dari dua perkara syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu dan kiber sombong karena dua sifat ini menjauhkan manusia dari Allah hadis riwayat Al-Bajjar Hadis yang kedua dari Silakan. dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yughillu 'alaihinna qalbu muslim." Ikhlasul amal lillahi wa munasahatu ulatil umur wa mulazamatu jama'atul muslimin fa inna da'watahum tuhitu min waraihim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda ada tiga perkara. Apabila seorang muslim melakukan tiga perkara ini, maka dia akan terbebaskan dari segala penyakit di hatinya. Yang pertama adalah ikhlas dalam segala amal dan perbuatan karena Allah semata. Yang kedua, rindu saling memberi nasihat dan menasihati dalam kebaikan. Dan yang ketiga, membiasakan diri bersama orang-orang yang soleh untuk berbagi manfaat dan hikmah dalam hidupnya. Hadis sahih yang bersumber dari Sahih Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu. Alhamdulillah satu sing ikhlas kalau pengen bersih hati, sembuh dari penyakit hati. Yang kedua saling menasehati dalam kebenaran, kebaikan. Dan yang ketiga berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang hatinya tuh sudah tahu orang soleh seperti apa. Yang kalau kita ketemu jadi ingat ke Allah yang kalau kita ngobrol nambah ilmu, wawasan, hikmah yang kalau kita melihat kehidupannya, perilakunya kita jadi ingat kepada akhirat nanti itulah carilah teman-teman seperti itu karena dia akan mewarnai hidup kita penjual minyak wangi akan membuat kita ikut harum Masya Allah terima kasih sahabat-sahabat yang baik semoga kita sembuh lahir wal batin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan doa, silakan menyiapkan rezekinya untuk berwakaf. Wakaf adalah lambang kecerdasan seseorang karena sekali kita mengeluarkan uang, pahalanya mengalir. Masjid ini dengan izin Allah selalu dipenuhi jamaah, sholat lima waktu. Berbahagialah yang wakaf, yang jadi karpet, yang jadi tempat wudhu, air, selalu akan mengalir pahalanya sampai kiamat nanti itulah sebabnya syariatnya masjid ini dibuat sekokoh mungkin bagus tidak masjid ini ya rumah Allah paling berhak mendapatkan semua yang terbaik kita pasang lift setidaknya untuk orang tua atau yang keterbatasan fisik bisa menggunakannya saudara yang sedang sehat eh, pakai tangga saja ya jangan melemahkan diri. Tapi semua fasilitas ini kita siapkan karena yang paling berhak adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul? silakan berwakaf dan sepulang ini bagi yang akan daftar ikut 18 November Jalan Sehat ulang tahun Darut terakhir dari Pusdai ke Gasibu. Silakan ya. Nanti di bawah disiapkan oleh panitia. Ikut ya sebagai syukuran. Insya Allah banyak ulama yang hadir dan mudah-mudahan kita banyak mendapat nasihat. Adon, kita baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, al falak dan An-Nas bersama-sama. Silakan. -oh.